hafal nama-nama surga? Tuh kan. Mau masuk surga nggak hafal nama-namanya. Nah, gimana nanti mau masuk surga? Kalau nggak hafal nama-nama surga, dijamin salah alamat di padang masyar nanti ibu. Mungkin nggak ada Waze, nggak ada Google Map nanti di padang masyar, nggak ada Grab. <laughs> Baik, surga yang pertama apa bapak ibu? Oh, seluruh dunia jawab Firdaus. <laughs> ya, oke okay, nggak apa-apa. Di bawah Firdaus apa? Tunggu, hafalan neraka apa hafalan surga? <laughs> neraka gak usah dihafalin. Firdaus, di bawah Firdaus apa? Aden, di bawah Aden? Gak ada yang buka Google kan? Bu, buka Google gak bu? <laughs> Firdaus, Aden, di bawah Aden, Naim. Di bawah Naim, Ma'wa. Di bawah Ma'wa, Darussalam. Di bawah Darussalam, Darul Maqamah. Paling bawah, Baitul Ma'mur uh, dihafalin. Kalau surga wajib hafal. Neraka nggak usah dihafalin. <laughs> Baik, yang pertama Firdaus, di bawah Firdaus. Adan, di bawah Adan. Naim, di bawah Naim. Ma'wa, di bawah Ma'wa. Darussalam, di bawah Darussalam. Darul Maqamah, paling bawah Baitul Ma'mur. Di bawah Baitul Ma'mur, Masjid Umar bin Khattab. Kan dari masjid kita meraih surga. Masa dari toserba, Ya, baik Bapak Irmati ya Allah. Nah, kebanggaan bagi kita, Rasulullah SAW menyampaikan, ketika ditanya oleh Umar bin Khattab, Ya Rasulullah, kam adadu ahli jannah? Berapa jumlah ahli surga itu ya Rasulullah? Rasulullah SAW menjawab, dalam satuan baris. Bukan dalam satuan person. Inna fil jannati isluna wa miyata sofin. Ahlu surga Al di surga kata Rasulullah, ada 120 sop. Inna fil jannati ashruna wa miyata safin. Tidak, tidak disebutkan satu sof itu berapa orang. Cuma perbandingannya, rasionya satu banding seribu. Ketika di neraka ada seribu orang, surga baru satu orang. Ketika di neraka ada sejuta, berarti surga baru seribu orang. Perbandingannya satu banding seribu surga neraka. Ya, satu banding seribu orang. Kalau Indonesia 265 juta, berarti peluang yang masuk surga 265 ribu. Ya, ini yang hadir berapa ribu nih? Ada satu ribu? Kayaknya nggak ada ya. Berarti nggak satu pun ini peluangnya nih. <laughs> Baik. Walakum minha dan jatah kalian dari 120 sof ini adalah 80 soft. Subhanallah. Alhamdulillah. Bayangkan Bapak Ibu, dua per 3 surga sudah di sama Rasulullah SAW untuk umatnya. Ya, 80 saf untuk umat Nabi Muhammad. Walakum minha samanuna sofin. Bagi kalian 80 saf. Berarti sisanya berapa? Ah, sisanya 40 saf. Dibagi rata kepada 123.989 nabi dan eh, uh, 99 nabi dan umatnya. Karena menurut hadis dari Abu Dar Al-Ghifari riwayat Imam Ahmad, nabi ada 124.000 orang. Hanya 12 yang bukan Bani Israel. Dari yang 12 bukan Bani Israel ada 4 yang lahir di tanah Arab. Yang pertama Nabi Hud, yang kedua Nabi Soleh, ketiga Nabi Shu'aib, keempat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Bapak Ibu, ini kebanggaan bagi kita. 80 soft sudah dibuking oleh Rasulullah untuk kita umat Nabi Muhammad, untuk kita umatnya. Pertanyaannya, kita masuk apa tidak? Amin mudah-mudahan ya. Asalkan cinta kepada sesama muslim. Menganggap orang beriman itu bersaudara. Tidak merasa lebih baik daripada yang lain Bapak Ibu ya. Karena kebaikan dan penilaian benar tidak itu dari Allah parameter kita Quran Sunnah. Bukan untuk kita banggakan, untuk kita sombongkan, sehingga kita mencibir selain daripada kita. Tidak. Selama mereka bersyahadat, mereka adalah saudara kita. Betul? Baik, Bapak Ibu mati Allah. Nah, yang membuat kita bangga juga menjadi umat Nabi Muhammad SAW adalah yang kedua, selain jatah surga kita paling banyak. Ummati hadhihi ummatun marhumatun. Umatku ini adalah umat yang Allah rahmati. Laisa lahum iqabun fil akhirah. Umatku tidak akan disiksa di akhirat. Alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan kita juga termasuk karena kita umat Rasulullah ya. Umat Rasulullah ini tidak akan disiksa di akhirat. Jadi di akhirat nanti tinggal menikmati hasil amal ibadahnya di dunia. Lakinna iqabuhum ujilat fid dunia, tetapi siksaannya Allah segerakan di dunia. Kaifa yakunu dalik ya Rasulullah? Bagaimana siksaan itu disegerakan dalam bentuk apa ya Rasulullah? Yang pertama, bil fitani. Dengan fitnah. Panasnya geopolitik membuat kita terseok-seok menjaga iman Islam kita. Ditangkap, dicurigai, dituduh teroris, dituduh radikalis, dituduh intoleran dan sebagainya. Kehilangan pangkat jabatan demi mempertahankan prinsip Ya. Tapi kita bersabar sampai kita kehilangan nyawa kita. Sampai kita menghadap Allah, kita istiqomah. Maka begitu penderitaan kita istiqomah di jalan Allah merupakan cara Allah menghabiskan dosa-dosa kita. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, wabi zila dengan petaka, dengan gempa, dengan tsunami dan bencana alam yang lainnya. Apabila kita menyaksikan mereka saudara-saudara kita yang meninggal karena bencana, ya kita berharap mereka Husnul Khatimah. Sakit memang. Tertimbun longsor, gempa, kemudian juga tsunami. Tapi jika mereka ada dalam keadaan bertauhid tidak syirik kepada Allah Azza wa Jalla, sakitnya mereka saat itu adalah sakit yang pertama dan terakhir. Atau sakit yang terakhir. Di akhirat mereka tidak akan disiksa. Dan yang ketiga, wabil qatli dengan pembantaian. Kita lihat Suriah, Palestina, Bante, Rohingya, Uighur, terakhir Wamena. Menyakitkan sekali. Dicincang, kemudian dibakar hidup-hidup. Sakit memang Bapak Ibu. Tapi begitulah kesakitannya di dunia. Di akhirat tidak akan sakit kembali. Ya Alhamdulillah. Pertanyaannya, Allah menghabiskan dosa kita dengan cara apa nanti? Ya. Kayaknya yang pertama ini sedang kita alami ya. Dengan cara fitnah dan huru hara panasnya geopo politik.